Ada yang ingin bertanya, bagaimana jika dalam sholat kita bisa teringat akan yang ah, yang di dunia, misalnya kita teringat tugas rumah. Apakah kita masuk orang yang menarik? Ya? Dan apakah sholat kita menjadi sholat yang sia-sia kepada Allah Subhanahu Ya, ada satu setan iblis uh, jin iblis yang bernama Khidir yang kerjanya ini selalu mengganggu orang-orang yang sholat spesialisasinya itu takhasusnya itu adalah mengganggu orang sholat tugasnya itu saja nggak ada kerja yang lain dari dulu sampai sekarang kerjanya cuma satu itu mengganggu orang yang sholat namanya khinzib ini adalah jin bala tentara iblis. Memang dikirim oleh iblis untuk mengganggu orang yang sholat. Ketika ada berkumandang, dia lari terpilih-pilih. Begitu akan selesai, dia kembali ke posnya. Begitu ikomat dikumandangkan, lalu dia lari lagi dia terpilih pilih Begitu selesai ikomat, kembali lagi dia untuk mengganggu orang yang sholat. Dia akan berkata bisikkan waswas kepada orang yang salat udkur kata, udkur kata. Sesuatu yang tidak dia ingat sebelum salat. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Pikirkan ini, pikirkan itu. Sesuatu yang tidak dia pikir di luar salat. Ya, kadang-kadang itulah yang terjadi, bukan dipikirin. Ya. Sebelum sholat nggak nggak terpikir itu. Kalau mau sholat terpikir, habis sholat nggak terpikir lagi. Sebelum sholat tidak teringat, Waktu sholat tiba-tiba muncul dia. Habis sholat gak ingat lagi. Siapa yang memunculkannya? Prinsip ini, Memang ini terjadi. Memang ini adalah satu kita eh, katakan eh, perkara yang pasti dialami oleh orang yang sholat. Pasti ada gangguan, ya. Pasti ada gangguan-gangguan seperti ini. Maka apabila kita mendapati gangguan seperti ini, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dari gangguan uh, jin khinzib ini ya kepada Allah Subhanahu dan itu bis, jangan diikuti tetap fokus kembali kepada bacaan sholat kita ya ibadah sholat kita ya kembali lagi kita ingat kita dalam sholat ya, itu biasa hati itu seperti itu tidak tidak bisa kita kendalikan Muncul sudah begitu bayangan-bayangan itu di dalam sholat. Ya, apalagi sebelum sholat kita sibuk. Maka untuk mencegah munculnya hal-hal seperti ini, Nabi menganjurkan orang yang sedang lapar berat terhidang makanan di hadapannya untuk makan dulu. Ya, jangan dia kejar sholat dulu. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi seperti itu dia betul-betul berharap untuk makan, Ya, ya, memang dia lapar dan berkeinginan untuk makan, makanan dihidangkan. Kalau dia tetap mengerjakan sholat, dia tidak akan ingat sholat. Dia akan ingat makanan itu. Iblis ataupun khinzib ini akan menggunakan makanan itu untuk menggodanya. Ya sampai-sampai walaupun makanan itu jauh tercium juga olehnya. Ya, tercium rasa sate ya, gitu. Padahal jauh itu satenya. Tapi karena sudah dihidang, sudah terhidang, sudah ada di hadapan mata kita, tercium oleh hidup kita, menjauh pun kita mengerjakan sholat teringat juga kepada fitrah masyarakat muslim. Dan yang kedua, ini adalah sebab akibat uh, akibat dari kita tidak mengerti bacaan sholat kita. Memang kalau kita membaca, mengucapkan sesuatu kita tidak paham artinya, jadi ngelantur. Ya, seperti kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak kita pahami. Itu kan membuat kita ngelantur. Pikiran tak kemana. Bibir gerak-gerak. Ya. Tapi pikiran tak kemana. Kenapa nggak sinkron? Antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam pikiran. Kenapa? Karena yang diucapkan nggak masuk dalam pikiran. Maka nah, alangkah baiknya salah satu cara kita untuk me, apa namanya mengkhususkan sholat kita adalah kita memahami apa yang kita baca. Bacaan-bacaan sholat itu dipelajari, ya kita memang serius concern untuk memperbaiki sholat kita. Wallahu a'lam. Saat Indonesia sekarang dalam keadaan darurat. Koruptor, narkoba, pelecehan seks, kecelakaan pesawat, asap, gejala apa ini? Jadi gejala dosa jelas. Ya, mungkin kita ya banyak dosa banyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat dosa manusia. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat Kerusakan di daratan, di lautan, musibah, azab yang menimpa manusia itu karena perbuatan dosa mereka. Ya apabila azab Allah turun itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, para pelaku dosa itu saja. Tapi orang-orang yang tak bersalah juga kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan azab Allah yang apabila turun tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Orang-orang yang tak tahu menahu tentang dosa itu juga kena. Ketika para sahabat bertanya ya Rasulullah apakah kami juga akan terkena karena di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang saleh. Wa fina salihun. Apa kata Nabi? Nah, kena juga orang-orang saleh itu. Iza kasral khubus. Apabila keburukan itu sudah mendominasi, dosa itu sudah terlalu banyak. Orang yang buat dosa sudah lebih banyak daripada orang yang taat, orang yang saleh. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka azab itu akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka e, tentunya e, kalau kita ingin ya, e, negeri ini jauh dari mara bahaya, mara bencana dan sebagainya, ya jauhilah apa namanya dosa-dosa khususnya dosa yang dilakukan terang-terangan. Ya. Itu beda. Dosa sembunyi-sembunyi dengan dosa yang dilakukan terang-terangan. Apakah benar surat Al-Mulk dapat menghindarkan kita dari siksa kubur? Iya. Apabila itu kita baca sebelum tidur, ya. Salah satu amalan yang dapat menghindarkan kita dari siksa kubur adalah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Ustaz bagaimana memberikan bimbingan kepada anak-anak agar mereka melaksanakan sholat dan berjamaah di masjid? Ya tentunya satu dengan memberikan pengawasan, mengingatkan. Karena manusia itu perlu diingatkan. Anak-anak juga perlu diingatkan. Ya, apabila ada yang dia masih belum ke masjid, maka diingatkan. Terus diingatkan. Karena memberikan peringatan itu merupakan salah satu bentuk tarbiyah. Ya, salah satu bentuk tarbiyah yang Allah berikan di dalam Al-Quran adalah memberikan peringatan. Wadakir. Baik nanti kerotan faul mukminin. Beri peringatan. Karena peringatan itu berguna bagi orang-orang. Demikian juga pendidikan kita kepada anak-anak kita perlu diingatkan terus. Ya, jangan bosan mengingatkan. Kadang-kadang orang tua malas, ah sudahlah sudah sering kan diingatkan memang kayak gitu dia. Akhirnya apa? Akhirnya longgar. Jadi terus diingatkan. Itu yang pertama, dengan metode memberikan peringatan, tazkir. Ya, walaupun itu kadang-kadang menjemukan bagi kita selaku orang tua. Tiap hari mau mesin mau diingatkan kita. Tidak apa-apa. Namanya juga pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah metode keteladanan. Ya, ini harus jalan antara memberikan peringatan, mengingatkan, ya dengan apa? Dengan memberikan ke keteladanan. Kadang-kadang hanya memberikan keteladanan tidak diingatkan juga nggak jalan orang tuanya ke masjid tapi anaknya ke masjid. Orang tuanya diam-diam aja nggak diingatkan. Nah ini juga keliru. Akhirnya anak juga nggak ke masjid. Coba dibikin masalah. Jadi setelah memberikan peringatan terakhir adalah dengan memberikan apa? keteladanan. Yaitu apa? apa Khonifidin, masyaallah. Nah, kemudian metode yang berikutnya adalah dengan metode takzir, yaitu hukuman. Sudah pendidikan yang selanjutnya adalah dengan hukuman, memberikan sanksi hukuman apabila dia kedapatan bisa tidak pergi ke masjid. Jadi metode ini harus dijalankan secara bersamaan dengan dulu. Tidak, tidak cukup hanya memberikan hukuman, hukuman, hukuman, tapi tidak memberikan peringatan, nggak ada peringatan sebelumnya dan nggak ada contoh. Jadi ketiga elemen ini harus berjalan berbarengan seiring, seiring, jalan, ya. Peringatan, teladan dan hukuman sanksi harus ada. Karena kalau nggak ada sanksi kadang-kadang ya anak itu akan menyepelekan. Diingatkan nggak mau nggak mau apa namanya nggak mau ikut nggak mau eh, nggak mau nggak diindahkan nggak mau tahu dia. Diberi contoh dia juga tidak mau menyontoh. Nah ketika tidak ada elemen ketiga ini yaitu tidak ada sanksi dia merasa ya, ya ternyata ternyata ini bukan suatu kesalahan. Si anak merasa oh, biasa. Gak suara lusin. Ternyata gak apa-apa orang tua saya cuma ribut aja dia. <laughs> ya, dia aja mondar mandir ke masjid. Ketika anak tidak melakukan itu, tidak ada sanksi dari orang tua, si anak merasa ah, ini bukan kesalahan. Maka tiga elemen pendidikan tadi mesti dijalankan. Di sekolah juga seperti itu. Pendidikan apapun, bukan hanya sholat, teman -teman. Peringatan, teladan, dan sanksi harus ada. Ya? ya jangankan di dalam rumah, kita katakan di luar peraturan-peraturan di luar itu juga harus ada tiga elemen ini. Kalau enggak nggak jalan peraturan itu. Ya ada peringatan, ada teladan, tapi enggak ada sanksi, dia enggak jalan juga. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, bolehkah kita berinfak untuk orang non muslim? Ya boleh. Ya. Kalau ditanya bolehkah membantu ya boleh. Bantu itu infak. Mungkin dia non muslim yang punya hak juga misalnya tetangga. Ya. Maka kita boleh memberinya sebagai tetangga. Ya. Karena dia tetangga kita. Bagaimana Nabi bertetangga dengan orang-orang non muslim juga dan juga Nabi membantu mereka berikan. Mudah-mudahan itu dapat merunakan hati mereka dan menjadi pintu bagi kita untuk mendakwahinya dan menjadi sebab baginya untuk masuk ke dalam Islam. Apa bedanya keji dan mungkar? Ya sering ditanyakan ya, eh, wahsyah wal mungkar. Ya para ulama ini menjelaskan Keji itu adalah dalam bentuk ucapan. Ya, kekejian itu dalam bentuk ucapan seperti misalnya apa? Riba, namimah, dusta, kata-kata batil, kata-kata kotor itu keji. Mungkar adalah perbuatan. Ya. Ya, melakukan kejahatan, perbuatan perbuatan anggota badan. Allahu a'lam Bolehkah kita bertahmid, bertakbir, bertasbih, bertahlil dalam solat kita? Ya, tidak ada pikir ini di dalam solat kecuali bagi orang yang tidak tahu bacaan apapun dalam solat maka dia bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil dalam solatnya. Jadi ya, tidak hafal apapun. Ya, misalnya orang yang baru masuk Islam, dia belum tahu bacaan-bacaan solat, maka apa yang dibacanya ya bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, di dalam sholat Gak belum hafal surat Al-Fatihah, Allahu Akbar ya Bismillah. Gak tahu apa bacaan apa apa, apa yang dibaca doa istifta. Bahkan surat Al-Fatihah pun belum hafal dia, maka dia oh, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah itu aja yang bisa dia baca yang mudah dia ingat. Boleh, tapi bagi yang sudah tahu bacaannya nggak boleh dia baca di luar itu, di luar yang dituntunkan, ditun, apa, dicontohkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Karena untuk bacaan takbir, tahmid, tahlil, tasbih ini ada ketentuannya di dalam sholat, yaitu dibaca sudah sholat, bikin zikir sudah sholat. muslimin. Adapun di dalam sholat kita harus mengikuti panduan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dibuat-buat sendiri. Kenapa orang yang sudah mengerjakan sholat tapi dia masih juga mengerjakan keji dan mungkar? Ya, yang salah bukan ibadah sholat, yang salah bukan Al-Quran, yang salah adalah orang yang mengerjakan sholat itu. Boleh jadi sholatnya belum benar. Sholat itu kan lidikri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu jatuh dalam keji dan mukar karena pada saat itu dia tidak dalam keadaan zikir. Dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya maka mungkin pengaruh sholatnya itu kecil. Ya seperti yang kita sebutkan tadi ada orang yang sholat mendapatkan 10%, 20%, dari ibadah sholatnya. Mungkin orang ini dapat dari sholatnya cuma persen, Sama seperti orang yang mendapatkan cahaya cuma 5 watt. Ya, begitu apa namanya malam gelap datang, cahaya ini tidak bermanfaat lagi. Atau cahayanya cuma bertahan beberapa saat. Ya tidak cukup untuk menerangi sampai sholat berikutnya. Akhirnya dia jatuh. Baru selesai sholat dia buat dosa. Kenapa? Karena cahaya sholatnya terlalu kecil, terlalu singkat untuk dapat menerangi hatinya. Ikhwan fillah ma'asyiral muslim Ya. Terlalu lemah. Allahu a'lam Tadi sedikit tadi sedikit disinggung masalah jenggot Ustaz. Bagaimana dengan jenggot yang tidak tumbuh? Apakah kita harus menumbuhkannya? Tidak harus, Tidak ada ya perintah untuk menumbuhkan jenggot yang tidak tumbuh. Kalau enggak tumbuh ya enggak tumbuh lah. Ya itulah dia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak usah dipaksakan pakai minyak berbraus atau pakai lah pakai apa namanya minyak belanda atau pakai obat-obatan takaluf itu tidak dianjurkan wama anamina mutakalifin tapi kalau Allah beri maka jangan dihilangkan Allahu a'lam Apa hukumnya berinvestasi? Misalnya investasi emas. Di mana ini? Di rumah. Atau di bank? Nah, masalah pertanyaan lagi. Ya, kalau di rumah silakan. Ya, simpan dia. Jangan lupa bayar zakatnya nanti. Ya, demikian ya, Pak Fiddin. Ya, mungkin yang beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Ya, mungkin dalam kesempatan yang lain dapat kita uh, jawab. Ya. Eh, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Subhanallah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.